Mitra Bisnis, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berencana merevisi Undang-Undang tentang Ketenaga Kerjaan yang mengatur hubungan kerja, pengupahan dan pemutusan hubungan kerja. Ketentuan hubungan kerja yang akan direvisi adalah mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak dan outsourcing. Adapun mengenai pengupahan yaitu tentang upah minimum, kebutuhan hidup layak dan upah selama skorsing. Sedangkan tentang PHK meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengaku akan melibatkan pengusaha dan pekerja dalam proses revisi ini. Untuk membicarakan masalah itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, Bagaimana perkembangan revisi Undang-Undang Ketenaga Kerjaan itu, Pak? Begini, kita sudah uh, sepakat di dalam tripartit di mana ketuanya itu Menteri Tenaga Kerja, saya wakilnya itu sudah membicarakan itu di dalam perubahan Undang-Undang 13 yang akan masuk legislasi tahun ini. Dan ini yang sedang kita bicarakan dengan serikat-serikat pekerja kita, bagaimana mencari win-win solusinya dalam perubahan-perubahan itu. Dan pengupahan itu termasuk di dalamnya. Jadi bukan berdiri sendiri-sendiri begitu. Tapi kalau bahwa menterinya bilang, wah dia mesti menaikkan upah lah, menjadi champion daripada uh, buruh dan lain-lain sih ya untuk konsumsi politik boleh-boleh aja lah tapi saya pikir kita sudah sepakat menyelesaikan itu dalam satu konteks tripartit dan perubahan Undang-Undang 13. Jadi kita tunggu aja lah itu. Itu cuma bunga-bunga aja karena statement ditanyain tentu dia mesti ngomong gitu. Tapi Pak, intinya apa saja dari undang-undang tentang ketenaga kerjaan yang mau dirubah itu? Oh yang kita bicarakan dengan serikat buruh itu beberapa. Jadi sebenarnya yang kita ubah cuma empat lima pasal aja. Kita tidak mengubah semuanya. Jadi apa yang buruh tidak suka misalnya outsourcing kita bicarakan. Apa yang kita nggak suka mengenai pesangon kita bicarakan. Kita juga bicara misalnya kalau bawa pekerja kita, kalau kriminal, kalau dicuri, mencuri di perusahaan kita, itu kita bisa berhentikan. Yang sekarang kita nggak bisa berhentikan tanpa keputusan pengadilan Ya begitu-begitulah yang kita akan bicarakan nanti. Jadi mogok itu sebenarnya haknya itu kayak apa. Ya, dan pokoknya saling menguntungkan lah. Demikian Sofian Wanandi, saya Dona Oriza.